اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan telah datang menjelang meluruhkan kerinduan ah, Ramadan sambut kehadapan bulan perjuangan tingkatkan iman tubuh pengorbanan suci Bina kesungguhan, bina keikhlasan Berbekal takwa untuk kehidupan Ramadan Jadikan bulan suci cermin hati Benahi hidup tuh ilahi Lepas belenggu dunia tujuh ukrawi Sibak cakrawala imani Luas membentang tak terhalang Bulan suci cerminkan hati celang Arungi hidup masa datang Ramah ampunan cahaya abadi Raih kebebasan hakiki dari pedih azab kekekalan. Kesabaran diraih penuh pengorbanan, nafsu tunduk patuh terkendali. Keribuan bukanlah suatu kemudahan, capai gelaran kehormatan ambang aroyan di hadapan. Bulan perjuangan tingkatkan iman, pupuk pengorbanan suci. Bina kesungguhan, bina keikhlasan, berbekal takwa untuk kehidupan Ramadan. Jadikan bulan suci cermin hati Benahi hidup tuk ilahi Lepas belenggu dunia tujuh ukrawi Sibak cakrawala imani Luas membentang tak terhalang Bulan suci cerminkan hati celang Arungi hidup masa datang Rahmah ampunan cahaya abadi Raih kebebasan hakiki Dari pedi adab kekekalan Kesabaran diraih penuh pengorbanan Nafsu tunduk patuh terkendali Keridhaan bukanlah suatu kemudahan Capai gelaran kehormatan Tambang aroyan di hadapan Bulan perjuangan tingkatkan iman Pupuk pengorbanan suci Bina kesungguhan, bina keikhlasan Berbekal takwa untuk kehidupan Tinggikan kesiaan kata dan perbuatan Tinggikan hari dengan kesibukan robbani Janganlah sampai keluar dengan tangan hampa Tiada hasil kecuali lapar dahaga Ingatlah diri sang junjungan di bulan rahmat Tegakkan malam bertabur zikir dan tilawah Cerah Hari bercahayakan, indah menyinar ketakwaan. Bulan perjuangan tingkatkan iman, pupuk pengorbanan suci. Bina kesungguhan, bina keikhlasan, berbekal takwa untuk kehidupan Ramadan. Ramadan.